Sekarang halaman keempat untuk yang terjemahan antum bisa lihat. Antum dapat tidak? Belum dapat juga. Kemarin sisanya masih ada, tapi nggak tahu kemana itu. Kok bisa nggak ada? Ada kan? Iya. Nah itu dia makanya. Baik, kita masih di dalam mukaddimah ya. Mukaddimah yang bermanfaat insyaallah. Dan kemarin kita sudah membahas tentang jumlah para nabi dan juga para rasul disesuaikan dengan kesahihan atau hadis-hadis sahih. Bahwasanya yang baru kita temukan bahwa uh, jumlah para nabi ya, diriwayatkan 124 ribu orang. Namun hadis tersebut doif dan juga jumlah para rasul ada 315 orang. Kemarin kita sudah menampilkan tiga hadis dan yang sahih cuma satu yaitu jumlah para rasul adalah 315 orang direwetkan oleh Imam Ahmad semuanya direwetkan oleh Imam Ahmad adapun yang hadis sahih yang jumlah para rasul ada 315 orang itu hadis direwetkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak disepakati oleh Imam Az-Zahabi akan kesahihannya sehingga kita juga menghukumi mengikuti beliau mereka berdua bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih Kemudian kita lanjutkan wa ala alihi. Wa ala alihi dan dalam kum semoga selawat dan salam ala alihi atas keluarganya. Al al artinya keluarga dan seringkali dalam Arab eh, tradisi Arab tradisi Arab al bermakna keluarga kemudian ditambah marganya apa? Misalnya marga marganya namanya kurun sebagaimana dosen kami waktu itu namanya kurun marganya kemudian ditambah al, kemudian digabung menjadi alif lam seolah alif, lam, alif lam ta'rif seperti biasa, al-qurun. Dan juga yang lain-lainnya. Misalnya margana apa? Jaizi ya. <laughs> ditambah alif lam. Ah itu dari al kemudian digabungkan menjadi al-jaizi. Artinya keluarganya jaiz. Itu. Sebagian, enggak semuanya, namun sebagian wa ala alihi berarti atas keluarganya. Al keluarga hi kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditafsirkan oleh beliau rahimahullah ai aqaribihi almu'minin. Aqarib berarti jamak dari apa? Qarib. Apa? Keluarga, kerabat dan sifatnya mereka kerabat mereka harus mukminin dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Kalau misalnya dari uh, nasab atau dari orang-orang terdekatnya, misalnya siapa yang kafir, itu bukan termasuk dari al Rasulullah SAW, bukan termasuk dari ahlul bait. Wakila kemudian ada pendapat kedua, hum kullu mu'minin ai fi maqamid du'ai wa nahwihi. Dan ada pendapat lain dikatakan Oke, okay, lafaz qila. Nah, lafaz qila kalau dalam kitab-kitab ulama itu memiliki isyarat bahwasanya ada pendapat lain dan pendapat yang didahului dengan kata qila itu dianggap oleh penulisnya sebagai pendapat yang tidak lebih kuat dari pendapat sebelumnya. Arti? Jadi qila itu seperti katanya atau ada yang mengatakan begini nah itu mengisyaratkan pendapat yang setelahnya itu adalah pendapat yang tidak lebih kuat dari pendapat sebelumnya dan terkadang pengarangnya menganggap pendapat tersebut pendapat yang lemah menurut pengarangnya sebagaimana juga kitab-kitab ya sebagaimana tradisi Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Abdullah bin Al-Qudamah Al-Maqdisi dalam Raudatul Nazir dalam eh, menaburkan beberapa pendapat para ulama berkaitan dengan beragam permasalahan itu ada pendapat pertama siapa? Nah, pendapat pertama itulah yang biasa Ibnu Qudamah rojihkan dan beliau ikuti. Kemudian datang pendapat kedua. Pendapat kedua seringkali atau pendapat ketiga juga seringkali beliau tulis waqila dan dikatakan begini begini. Terus pendapat ketiga qila bla bla bla. Seperti itu. Jadi pendapat-pendapat yang didahulukan dengan kata qila itu konotasinya memiliki isyarat apa bahwa saya pendapat tersebut tidak lebih kuat bahkan mungkin lemah gitu. Nah di sini wakila hum kullu mu'minin. Maksud dari alihi pendapat yang lain mengemukakan bahwa keluarga Nabi yang dimaksudkan dalam susunan doa tadi atau sepadannya adalah setiap orang mukmin kullu mu'minin, setiap orang mukmin. Karena setiap orang mukmin yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap sebagai keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Ai fi maqamid du'a wa nahwihi. Waqtira waqtira li khabarin dha'ifin fihi. Atas dasar hadis dhaif pendapat kedua ini dimenangkan. Wa jazama bihin Nawawi fi Syarh Muslim dan di, dan juga ditegaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim yang bermana, yang beliau namakan Al-Minhaj. Al-Minhaj di sini ada dua Al-Minhaj karya Imam Nawawi ada yang Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bin Al-Hajjaj ada juga Al-Minhaj yang kitab fikih yaitu Minhajut Talibin Dua-duanya kitab yang masyhur. Yang satu kitab hadis, yang satu kitab fikih Syafi'i. Kitab yang mu'tamad dalam fikih Syafi'i. Imam An-Nawawi kata beliau menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya alihi itu bermakna kullu mu'minin muttabi'in lir rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kata beliau Al-Mariwari mengatakan bahwasanya pendapat tersebut berdasarkan sebuah hadis yang dhaif dan wallahu alam bagaimanapun ahlul bait keturunan nabi dan juga seluruh kaum muslimin seluruh kaum mukminin mereka semua mendapatkan kemuliaan bersama kemudian wasohbihi dan semoga selawat dan salam atas sahabat-sahabatnya mendoakan mereka Wa ismu jam'in li sahibin bima'na sahabi. sahab sahbun. Sahbun itu adalah ism jama' isim jama' tidak berarti dia siwatnya siwat jama' sebagaimana yang kita kenal kitab menjadi kutub ya kan. Kutub itu adalah jama' dari kitab. Tapi sahab sahab itu ism jama' isim jama' itu adalah ism yang zahiri mufrad tetapi dia dikatakan mengandung makna yang jamak yaitu mengungkapkan beberapa individual yang berbeda dalam satu lafaz. Sahab artinya sahabat kan. Tetapi sahab di sini maknanya para sahabat. Isim jamak berarti satu nama yang secara zahir lafaznya itu seperti lafaz mufrad atau singular, single atau tunggal. Tetapi isyarat atau maknanya dia menunjukkan lebih dari dua. Berarti tiga atau empat iya, atau tidak terhitung. Tetapi dia tidak termasuk jamak sebagaimana jamak taksir atau jamak muzakkar salim atau jamak muannaf salim, muannaf salim. Berbeda. Kata sahab wahwa ismu jama'in li sahibin bima'na sahabah. Kata sahab adalah isim jamak untuk sahibin yang maknanya sahabi. Sahabi adalah mufrad. Sahabi adalah mufrad sebagaimana sahib adalah mufrad. Sahabat sahabat wa huwa man ijtama'a mu'minan bi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam walau a'ma wa ghairu mumayyizin. Sahabat beliau definisikan rahimahullah adalah orang yang berkumpul. Ijtama'a berarti berkumpul atau minimal bertemu. Berkumpul serta mukmina beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Berkumpul kemudian dan beriman kepada Nabi. Bukan berarti berkumpul namun masih kafir sampai akhir hayatnya kafir itu bukan termasuk sahabat Nabi. Walaupun dekat seperti Abu Talib. Abu Talib bukan termasuk sahabat Nabi walaupun Abu Talib adalah penolong Nabi di masa hidupnya. Walaupun ia buta, seperti Abdullah bin Umi Maktum, dan belum mumayyiz seperti Ibnu Abbas, kala kecilnya ya. Tetapi kan kemudian beliau radhiyallahu anhu tumbuh besar dan tetap dalam keislamannya, keimanannya sehingga wafat mati dalam keimanan. Sebagaimana definisi Ibnu Hajar Al-Asqalani terhadap sahabat, apa sahabat itu? Sahabat itu seperti definisi ini, manis dama'a atau manil taqo bi nabiyina sallallahu alaihi wasallam mukminan dalam keadaan mukmin walau a'ma wa, uh, walau a'ma di sini walau alam di Ibnu Hajar definisinya ada atau tidak namun secara general tanpa adanya pengkhususan pensifatan semuanya baik kecil ataupun besar wa mata ala dinihi dan orang tersebut wafat berda, uh, dalam keadaan beriman. Jadi misalnya dalam ketika Nabi Muhammad SAW masih masih hidup, kemudian ada beberapa sahabat bertemu, beberapa orang bertemu dan dengannya dengan beliau dalam keadaan muslim, dalam keadaan mukmin. Kemudian setelah beliau wafat, ternyata orang tersebut kembali atau murtad ke, ke kekufurannya maka ini tidak dinamakan sahabat. Kemudian mati dalam kekufuran maka tidak dinamakan sahabat. Itu yang sahih. Al-faizina biridallahi ta'ala sifatun liman zukir. Al-faizin yang berbahagia. Atau makna dari faiz awalnya itu adalah yang menang. Orang bernama Fauzi misalnya. Fauzi artinya kemenanganku. Faiz artinya yang menang. Nah di sini dimaknai oleh Kiai Ali As'ad yang berbahagia. Ya orang menang pasti bahagia. Mana ada orang menang terus sedih. Yang berbahagia dengan ridha Allah Subhanahu wa taala sifatun liman zukir. Kalimat ini yaitu yang menang atau yang berbahagia dengan ridha Allah merupakan sifat terhadap beliau-beliau tersebut di depan atau sebelumnya yaitu sahabat dan juga keluarga Nabi atau dalam tafsir lain sahabat, keluarga Nabi dan juga kaum mukminin yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Wa ba'd artinya kemudian sesudah itu. Ai ba'dama taqaddama min al-basmalati wal hamdalati was salati was salami ala man zikir. Yaitu sesudah menyebut apa yang telah berlalu dari basmalah, kemudian hamdalah dan selawat serta salam atas yang sebelumnya, siapa-siapa yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu siapa? Para nabi yaitu eh, Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta sahabat-sahabat beliau. Aku ada bukunya Pak Idris? Ah, belum dapat. Ada bisa sharing? Antum dapat juga? Oh barang ya? ya, ya, oke. Okay. Anda nggak tahu di mana ini bukunya, sisanya. Wah, alhamdulillah. Uh, kemudian fahada al-muallif al-muallaful hadiru dhihnan. Fahada al-muallaful hadiru dhihnan. Artinya adalah maka ini adalah al-muallaf. Muallaf artinya di sini bukan orang yang baru masuk Islam melainkan mualaf adalah yang ditulis, yang dikarang, yang dikaryakan. Kalau mualif artinya penulis, mualaf artinya yang ditulis. Berarti misalnya ini kitab milik Haji Ali Asad. Ali Asad berarti penulisnya. Adapun kitab ini isinya itu adalah mualaf. Siapa yang mualifnya? Ali Asad. Begitu. Adapun mu'allaf yang lain maknanya dari kata al alifa alafu kemudian menjadi al-lifu tak taklifan mu'allifun mu'allafun yaitu orang yang dijinakkan hatinya. Mu'allaf di sini bisa bermakna orang yang baru masuk Islam, berarti hatinya menjadi lembut atau dalam bab zakat itu orang yang diberi zakat dikehendaki agar apa? Agar hatinya itu luluh kemudian mendapatkan hidayah disebabkan pemberian zakat. Al-hadiru zihnan yang sudah siap ditulis. Yaitu hadir berarti present, hadir, ada. Zihnan secara zihin, secara pikiran. Mukhtasarun Muktasar artinya adalah ringkasan. Ringkasan atau kependekan. Qalla lafzuhu wa kathura ma'nah. Minal ikhtisor. Adalah sebuah muktasar atau ringkasan pendek. Qalla lafzuhu. Qalla artinya sedikit. Lafzuhu lafalnya. Lafalnya sedikit. Kata-katanya sedikit. Wa kathura ma'nah dan maknanya banyak berarti maknanya padat isinya padat dan kata mukhtasar itu berasal dari kata ikhtisor kalau kita dalam bahasa Indonesia punya kata ikhtisar ikhtisar itu artinya ringkasan fil fiqh dalam ilmu fiqh fiqih ada bermakna bahasa ada juga bermakna istilah yang dipakai oleh ulama atau sebagian ulama syariah. Dalam ilmu fiqh, wa huwa atau huwa lughatan al-fahm. Fiqh secara bahasa artinya adalah faham. Fiqh secara bahasa artinya adalah al-fahm. Dan sebagian ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan fikih secara bahasa seperti Imam Ghazali mendefinisikan fikih secara bahasa al-fahmu bima yadik, yaitu mah paham secara detail itu baru dinamakan fikih. Adapun faham secara global dan secara umum itu tidak dinamakan fikih. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Namun yang sahih adalah afwan itu bukan menurut Imam Ghazali. Kalau menurut Imam Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa justru uh, eh, fikih itu adalah faham secara mutlak. Maksudnya yang penting faham, faham sudah itu dia makan secara bahasa. Adapun sebagian ulama lain ada yang mentakid yaitu bahwasanya fikih dengan faham ada perbedaan sedikit. Fikih memang faham. Namun fikih itu adalah faham dengan cara mendetail bukan sekadar paham biasa. Namun Imam Ghazali berpendapat bahwasanya fikih itu cukup dengan paham secara mutlak. Wallahu a'lam. Bagaimanapun secara bahasa. Dan secara istilah, secara istilah al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyatil muktasabu min adillatiha tafsiliyah. <clears throat> Menurut istilah fiqh adalah al-ilmu. Al-ilmu berarti mengilmui. Dan juga ulama sebagian ulama berselisih, berselisih pendapat perbedaan antara ilmu dengan ma'rifat. Ada yang berpendapat bahwa saya ma'rifat itu lebih global daripada ilmu. Ada yang berpendapat ilmu dan ma'rifat sama saja. Ada yang berpendapat ma'rifat itu lebih tinggi daripada ilmu. Wallahu alam bagaimanapun kita semua memahami bahwasanya ilmu dan ma'rifat itu minimal artinya mengetahui. Ya, minimal artinya mengetahui. Berarti al-ilmu bil ahkami syar'iyyah di sini yaitu mengilmui, mengetahui apa yang diketahui ahkam jamak dari hukum-hukum. Hukum-hukum yang bersifat apa? Harus ada sifatnya. Berarti bukan hukum secara mutlak. Harus ada sifatnya. Apa sifatnya dari hukum-hukum yang diketahui ini? Yaitu al-ahkam asy-syar'iyyah. Hukum-hukum yang bersifat syar'i. Dalam I'anatul Talibin, Abu Bakar Ad-Dimyati mengatakan, perkataan beliau yaitu Al-Maribari Asy-Syar'iyyah kharaja biha al-ilmu bil ahkam al-aqliyah. Kita punya hukum-hukum syar'i istilahnya. Kita punya istilah hukum-hukum syar'i dan kita punya istilah hukum-hukum akli atau hukum akliyah. Hukum akliyah seperti ini. Dua dibagi satu adalah berapa? Berapa kira-kira? Coba antum pikir istihad ayo. Eh, susah ini, susah sekali. Dua dibagi satu adalah dua. Hah? Setengahnya dua adalah satu. Itu hukum akal. Hukum akal, matematika, hukum logik. Nah, hukum seperti ini tidak termasuk di dalamnya. Itu bukan bukanlah bagian atau bukan tersifati syar'i sama sekali, ya kan? Tidak ada kaitannya dengan syar'i. Tidak ada kaitannya dengan syar'i. Berarti di sini ada satu sifat hukum syar'i yang keluar darinya sifat lain yaitu hukum apa? Hukum akli. Berarti kita dalam fikih tidak membahas hukum-hukum akli. Hukum seperti satu ditambah satu jadi dua itu bukan bukan dalam hukum fikih itu Enggak ada kaitannya dengan hukum fikih. Ya. Baik. Wa syar'iyyatu nisbatun li syar'i bi makna asy-syari' wa huwa Allah taala aw nabi. Di sini al-ahkam asy-syar'iyyah. Syar'i asy-syar'iyyah itu adalah penisbatan untuk lafal syara' syariat. Nah, syariat di sini maknanya adalah syari' yang membuat syariat. Siapakah yang membuat syariat? Nah, di sini ulama juga berbeda pendapat. Namun yang lebih sahih kita katakan bahwasanya yang dimaksud pembuat syariat adalah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan ketika kita mengatakan pembuat syariat Allah dan rasulnya bukan berarti kita menyamakan Allah dan rasulnya dari segi manzilah dan keimanan, bukan. Melainkan di sini kita dapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Ya kan? Katakanlah jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku Nabi Muhammad. Nah ini berarti Nabi Muhammad kecinta, eh, kecintaan Allah dikorinkan dengan kecintaan terhadap Nabi Muhammad dan kecintaan tersebut bagaimana caranya? Ittiba mengikuti, wajib mengikutinya. Sebagaimana wajib kita mengikuti ayat-ayat Allah. Maka barang siapa yang mengikuti Rasul maka dia berarti mengikuti Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa mengingkari sunnah Rasul Berarti dia sama saja mengingkari salah satu wahyu Karena wahyu Allah adalah e, Karena sunnah Nabi adalah wahyu Allah Iya kan? La yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha Di surat An-Najm Rasulullah SAW tidak menutup, tidak berbicara dengan sesuai dengan hawa nafsunya Tidak berdasarkan hawa nafsunya In huwa illa wahyu yuha Melainkan apa? melainkan apa yang beliau bicarakan, beliau sabdakan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Meskipun ada lagi di kalangan usuliyin mereka berbeda pendapat apakah Rasulullah SAW berijtihad atau full semuanya wahyu dan sebagainya itu nanti suatu saat akan kita bahas. Nah, di sini al-ahkam asy-syar'iyyah berarti hukum-hukum yang asalnya dari mana? Syariat. Dan syariat yang dimaksud apa? Syariat yaitu yang membuat syariat siapa Allah dan Rasul. Berarti mengetahui hukum-hukum yang berasal dari Allah dan Rasulnya, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu maksudnya. Nah sekarang hukum-hukum dari Allah dan Rasulnya itu banyak. Ada juga hukum yang dua dimensi, eh, dua dimensi terbesar adalah hukum yang berkaitan dengan akidah dan hukum yang berkaitan dengan amaliyah, ya kan? Akidah itu di hati, amalia itu ritual anggota tubuh. Maksudnya akidah di sini ya keyakinan ya Nah, sekarang perlu ada takhid, Ada pengkaitan, ada pembatasan lagi. Jadi jangan sampai hukum-hukum Allah dan Rasulnya bersifat umum sehingga dalam fikih masuk di sini juga hukum-hukum akidah. Hah? Seperti hukum tawakal, hukum roja dan lain-lain. Nah, tawakal dan lain-lain semacamnya itu tidak termasuk dalam hukum fikih yang dibicarakan oleh para ulama fikih. Bukan, bukan itu. Itu termasuk dalam hukum akidah. Memang itu dinamakan fikih, namun dinamakan fikih akbar. Sebagaimana Imam Abu Hanifah memiliki kitab yang bernama Al-Fiqhu Al-Akbar dan isinya berkaitan dengan akidah, bukan berkaitan dengan fikih. Itu fikih akbar adalah fikih dari segi akidah. Nah, adapun fikih yang kita kenal bukanlah fikih akidah, bukanlah fikih akbar. Melainkan fikih yang didefinisikan di sini. Berarti harus tambah lagi satu taqid. Al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah, satu lagi ada lagi, harus ada al-amaliyah. Di sini kita lihat al-amaliyah. Amali. Amali bukan amali. Amali itu artinya my hope, my wish, harapanku. Ya, makanya orang bernama Amalia artinya harapan. Nah, amali atau amaliyah di sini yang bersifat ritualis atau amalan dan amalan di sini bukan dimaksudkan di, di dalamnya amalan hati bukan, melainkan amalan anggota tubuh. Kalau amalan hati seperti khauf, rasa takut kepada Allah itu masuk ke dalam ranah akidah. Bukan ranah fitrah. Baik. Al-muktasab. Al-muktasab kalau diartikan di sini yang dipetik dari. Al-muktasabu min, yang dipetik dari atau yang diambil atau yang disaripatikan ya. Dari dari mana? Adillatiha at-tafsiliyah. Jadi hukum yang bersifat syar'i dan berkenaan dengan ritual religius itu ditanya, dapat dari mana hukum-hukum itu? diistinbatkan dari mana? Nah, dikatakan diistinbatkan dari dalil-dalil terperinci terperinci. Dalil-dalil terperinci itu seperti ayat potongan ayat-ayat, potongan hadis. Contoh nih. Ketika kita mengatakan sholat itu wajib, ya kan? Itu hukum. Penghukuman, penghakiman, eh, judgement bahwasanya sholat itu wajib. Nah, sholat itu syar'i bukan? Syar'i. Kemudian sholat itu bersifat ritualis bukan? Bersifat ritualis. Berarti amalia. Tadi udah berarti ada hukum wajib. Kemudian asy kita tahu sholat di sini maksudnya sholat syar'i. Bukan sembahyang Buddha atau Hindu yang lainnya. Dan juga bersifat ritualis ala amaliyah Nah, sekarang ditanya, ente tahu dari mana sholat itu wajib? Ya kan? Tahu dari mana sholat itu wajib? Harus ada dalilnya, harus ada petunjuknya. Apa premisnya? Maka ditambahkan al-muktasabu min adillatiha atau siliyah. Dari mana didapatkan? Dari dalil-dalil terperinci. Dalilnya apa? Waqimus sholat. Wa'atu zakat dan seterusnya. Waqimus sholat. Di sini adalah satu dalil khusus terperinci dan bukan global dan dalil ini berkenaan dengan wajibnya sholat. Berarti kita punya dalil. Pertama, dalil tafsir, dalil yang bersifat terperinci. Dan yang kedua ada dalil ijmali, dalil yang bersifat global. Itu harus anda pahami. Kalau usul fikih itu karena usul asas maka usul fikih membicarakan tentang dalil yang bersifat global, yaitu kaedah-kaedah yang digunakan untuk memahami dalil terperinci yaitu ayat dan hadis. Tanpa adanya dalil global, tanpa adanya kaedah-kaedah usuli atau kaedah fikihia, maka dalil-dalil dari ayat dan as-sunnah yang mana itu merupakan dalil-dalil terperinci itu sulit untuk dipahami Misalnya yang tadi waki musola itu dalil yang khusus terperinci. Sekarang kita punya alat atau kaedah yang menjadikan aqimus sholat di sini memiliki faedah, makna, isyarat. Nah, kita punya dalil al-amru yaqtadi al-wujub. Perintah itu apa isinya? Maksud dari perintah apa? Kewajiban. Itu perintah adalah kewajiban atau perintah dimaksudkan untuk mewajibkan itu adalah kaidah dan itu adalah dalil global. Jadi ingat kita punya dalil global yang mana dalil di sini ada berupa kaidah-kaidah fikih atau usuliyah yang dengannya kita bisa menggunakan ayat dan memahami ayat. Kemudian dengannya pula kita bisa mengetahui maksud dari ayat sehingga terlahirlah setelahnya penghakiman atau penghukuman terhadap suatu ritual atau keyakinan. Allah alam, antum paham atau enggak? Paham tuh? Eh, yang penting, yang penting eh, kalau misalnya tidak paham antum ulang-ulang rekamannya sampai antum semakin tidak paham ya. Atau kecepatan kalimat kalam saya. Bagaimana kalau kecepatan itu ulangi lagi rekamannya, dengarkan lagi, insya Allah itu akan bermanfaat untuk Anda. Oke, jadi tadi kalau misalnya dalam ilmu argumentation atau ilmu logik itu kan ada premis namanya kan, mukaddimah kalau bahasa Arabnya, bahasa mantiknya, mukaddimah. Premis ini apa? Premis ini apa? Premis satu. Premis satu perkataan dirikanlah sholat. Premis kedua perkataan perintah menunjukkan kewajiban. Hasilnya apa? Mendirikan sholat adalah wajib. Kenapa? Karena dalam premis satu ada kata perintah, dirikanlah. Nah, kata perintah ini untuk premis kedua dalam premis kedua dikatakan kata perintah menunjuk, asalnya menunjukkan kewajiban. Alhasil apa? Mendirikan sholat itu wajib, itu hasilnya. Begitu. Terserah antum mau paham atau tidak, insya Allah antum paham suatu saat kalau misalnya sekarang belum. Tapi kita teruskan. Wastimdaduhu minal kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyas. Adapun pengambilan bahannya istimdad, istimdad artinya tolabul madah. Tolabul madah berarti pencarian madah. Madah itu materi atau bahan. Ya, madah itu materi atau bahan pengambilan bahan hukum-hukum dari mana? Dari pertama Al-Qur'an, kedua sunnah ketiga Al-Ijma' dan keempat adalah Al-Qiyas dan keempat-empatnya dalil adillah atau dalil-dalil yang mutafakun alaih, mutafakun alaiha, yaitu yang disepakati oleh empat uh, mazhab yang mu'tabar. Disepakati bahwasanya keempat-empatnya bisa menjadi dalil syar'i. Kias di sini adalah dalil yang bersifat akli, nalar. Hah? Namun basic dari kias itu wajib dengan dalil nakli, dalil Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Jadi tidak serta-merta e, dalam penghukuman dengan pengkiasan itu asal atau hukum asalnya itu berasal dari nalar semata, tidak. Tapi diwajibkan berasal dari apa namanya? E, dalil syar'i yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah ataupun ijma. Ataupun ijma. Ijma itu bukan akli, bukan. Bukan akli. Melainkan ijma adalah kesepakatan kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW sudah mengisyaratkan bahwa saya kaum mukminin tidak akan berkumpul e, ber, berijma dalam suatu kekeliruan, tidak akan. Kaum muslimin tidak akan bersepakat dalam suatu kekeliruan. Melainkan jika ada takbir atau ungkapan bahwasanya ini menjadi ijma, itu berarti kebenaran. Jika ungkapan tersebut memang sesuai dengan kenyataannya. Kadang e, sebagian ulama di antara lain Ibnu Rushd dalam Bidayatul Mujtahid kadang berkata ittafaqul ulama ala bla bla bla bla para ulama telah bersepakat atas ini ini padahal ada khilafiyah dalam permasalahan itu itu Ibnu Rushd dalam Bidayatul Mujtahid dan juga yang lainnya imam lainnya ada juga yang seperti itu namun kita tidak menjarah mereka melainkan itu sesuai dengan kapasitas mereka dalam memahami sejarah ijma wa faidatuhu faidah fitih itu adalah imtithalu awamirillahi wa nawahi Faedah fikih menjunjung tinggi perintah-perintah Allah dan menyingkiri atau dimaksudkan menghindari segala larangannya atau menjauhi segala larangannya. Kemudian ala madhabil imam al-mujtahid Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala wa radhiyallahu anhu. Adapun fikih ini menganut mazhab Imam Mujtahid Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Muhammad namanya Imam Asy-Syafi'i bernama, bernama Muhammad. Dan akan saya bacakan sedikit tentang Imam Syafi'i dihikayatkan oleh Syekh Abu Bakar Ad-Dimyati mengenai beliau rahimahullahu taala. Dan tentang madhab insya Allah nanti akan kita bacakan tentangnya. Atau kita tuliskan di sini ada juga biografi beliau. Baik, kita teruskan. Ai ma dhahaba ilaihi al ahkami fil masail. Maksudnya ialah menganut pendapat Imam syafii dalam menentukan hukum atas masalah-masalah yang ada. Di sini menganut pendapat. Ketahui bahwasanya tidak semua perkara fikih itu pasti Imam Syafi'i mempunyai pendapat khusus tentangnya, tidak semua. Melainkan Imam Syafi'i memiliki ijtihad sendiri dalam kitab terutama kitab Al-Um. Yang mana itu merupakan eh, riwayat juga yang sekarang masyhur dari riwayat uh, Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi yang sekarang ada. Dan itu ijtihad beliau berdasarkan dalil-dalil dan juga berdasarkan kaidah-kaidah yang beliau buat. Dan kaidah-kaidah tersebut juga tidak sembarangan beliau buat. Jadi kaidah-kaidah beliau atau usulul madhab, asas-asas madhab dan pendapat beliau itu kemudian diistiqra atau diriset atau diteliti oleh murid-muridnya dan juga para ulama setelahnya. Jadi sebagian ulama yang mengikuti mazhab beliau. Wallah. oke baik, kita